kaum muslimin wa ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah di antara ru'usun ni'am sebagaimana yang dikatakan oleh beliau al-Imam Wahab Ibn Munabbih rahimahullah taala wa khabaralah beliau mengatakan ru'usun ni'am salasah. pokok dari kenikmatan itu ada tiga macam ru'usun ni'am salasatun pangkal ataupun pokok dari kenikmatan itu ada tiga macam awaluha pokok yang pertama kata beliau rahimahullah nikmatul islam nikmatul islam ini yang pertama Wasani dan pokok yang kedua nikmatus sihah. Kenikmatan ya, berupa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan badan yang sehat ya, badan yang buker. Nah, insyaallah ya. Antum malal khair, antum yang sedang beriktikaf semakin bisa lebih memperbanyak ibadah ya, di waktu antum beriktikaf nikmatus sihah. Dan nikmatun yang ketiga kaum muslimin di antara ru'usun ni'am kata beliau rahimahullah yaitu nikmatul ghina. Kenikmatan berupa kita diberikan kelapangan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa ikhwan fi din imani wa rahimakumullah barakallahu fikum tadi disebutkan bahwasanya di antara Pokok dari kenikmatan yang pertama apa? Nikmatul Islam. Maka di sini Insya Allah ya, باذنillah taala kita akan coba membacakan ya. Kita coba akan membahas ya, berbagi faedah dan juga bil murajaah bagi yang sudah mengetahuinya manzilatus sunnah fil Islam kedudukan sunnah di dalam Islam. Kedudukan sunnah di dalam Islam. Kaum muslimin barakallahu fikum insyaallah akan kita nukilkan dari kalam nam yang diberikan uh, ataupun oleh beliau al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di awal-awal kitab beliau Syarhus Sunnah. Qala rahimahullah Berkata rahimahullah siapa? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Berkata rahimahullah, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah." Ya, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah." Wa sunnata hiya al-Islam. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر ini khawah ya ya kaidah dan faedah yang diberikan oleh beliau al-Imam Al-Barbahari rahimahullah beliau mengatakan i'lamu ketahuilah wah kita disuruh untuk mengetahui ini kalimat yuk tabiha lintibah ya Kalimat ini dibawakan oleh beliau rahimahullah i'lamu ya, agar yang mendengarkan ya, dan agar yang membaca kitabnya ini lebih perhatian menyiapkan ya, telinganya untuk ya mendengar dengan penuh perhatian sekaligus menyiapkan hatinya ya menghadirkan hatinya untuk mendengar dan menelaah apa yang akan disampaikan maka kita pun nukil i'lamu. Ketahuilah. Apalagi ya posisi siang seperti ini ya dalam keadaan perut sudah minta diisi ya terlebih mungkin malam harinya mungkin sudah ya, ya full untuk kegiatan ibadah Masya Allah Alhamdulillah terkadang jam-jam sekarang ini dawai untuk ngantuk itu lebih besar apa ya nah maka kita katakan i'lamu ketahuilah ini kalimat yang didatangkan agar yang mendengarkan lebih perhatian ya mata kedua telinga disiapkan hati pun dihadirkan jangan sampai kita barakallahu fikum duduk bermati semacam ini kaum muslimin ya masuk dalam sebagaimana istilahnya para ulama wujuduhu ka'adamihi wujuduhu ka'adamihi raga netah anak nang majelis eh, badannya tak ada di tempat tapi karena hatinya mungkin yang ke sana kemari karena mungkin pikirannya sudah mikir mau pulang dan sebagainya akhirnya seolah-olah walaupun badannya ada rohnya sudah ber, pergi sehingga ketika diberikan faedah ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri ulang antum misalnya ya insyaallah barakallahu fikum. Naam. Kaum muslimin wa ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Para ulama rahimahullah para musannifin, para muallifin, mereka banyak. Di dalam mengawali kitab-kitab mereka ya, di dalam mengawali risalah-risalah mereka, mereka awali dengan kalimat i'lamu. Ketahuilah. Karena mikhwah tadi fungsinya, faedahnya biar yang diajak bicara ini lebih perhatian. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya pembahasan ya, permasalahan yang akan disampaikan setelah kalimat i'lamu ini adalah pembahasan yang penting, amrun muhimun jiddan. ikhwah. Biasanya apa yang mau disampaikan setelah kalimat i'lamu ini perkara yang besar. Perkara yang besar. Contoh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini contohnya. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, ayat yang sering kita dengar. Allah tabaraka wa taala berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Dalam ayat ini diawali dengan kalimat i'lam yang jatuh setelahnya perkara tauhid. Perkara yang besar, perkara yang a agung ketahuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka kaum muslimin wa ikhwani din rahimani wa rahimakumullah, metode yang semacam ini mengawali pembahasan pembicaraan dengan kalimat i'lam juga ternyata terdapat di dalam Al-Qur'an, bahkan terdapat dalam hadis. Nah, kata beliau rahimahullah, "I'lamu annal Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah wa sunnata hiyal Islam dan sunnah itu juga adalah Islam. Ini khuah antara Islam dan sunnah syai'ani mutalaziman. Dua hal, dua perkara yang saling berkaitan. Yang saling berkaitan tidak bisa lepas salah satu dari keduanya. La yaqumul islamu illa sunnah. Ini wah. Dalam artian, tidak mungkin. Ya. Islam itu tidak akan bisa tegak ya. pada diri seseorang kecuali orang tersebut pun mengamalkan sun sunnah. Seorang muslim, ya. Nam, dia pun harus mengamalkan sunnah. Wala sunnatu illa bil Islam. Ya, begitu pula sebaliknya tidak akan bisa tegak yang namanya sunnah kecuali dengan gaes laman. Ya. Ada orang kafir, dia faham sunnah, faham, faham hadis, ya, faham sunnah, ya. tapi dia seorang kafir. Bermanfaatkah tidak pengetahuannya tentang sunnah? Tidak bermanfaat. Faladhi yada'in Islam wa la ya'malu bisunnah maka bila ada seorang yang mengaku dia beragama Islam tetapi tidak mau mengamalkan sunnah maka dia dianggap ataupun dihukumi ya, bukan sebagai seorang muslim ini hukum secara umum ingat ini hukum secara umum begitu pula jikalau ada seorang yang dia mengetahui faham sunnah ya, dengan seluruh bentuknya, dengan seluk-beluknya. Tapi ternyata dia bukan seorang muslim, tidak bermanfaat, ya. tidak bermanfaat. Maka kaum muslimin ikhwan din rahimani wa rahimakumullah, kedudukan sunnah di dalam Islam teramat mulia. Kedudukan Islam eh, kedudukan sunnah di dalam Islam teramat mulia. Kau muslimin wa ikhwani fin din imani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Naam. Sebelum kita memberinci lebih lanjut ya, dan mengetahui sahnya ataupun benarnya kaidah yang dibawakan oleh beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala wa ghafaralah. Apa kaidahnya tadi? Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Sebelum kita barakallahu fikum mengetahui ya, sahihnya kaidah yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala wa ghafaralah Nah barakallahu fikum maka tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya apa itu Islam dan apa itu sunnah jangan sampai seorang muslim tidak mengetahui apa itu is Islam jangan sampai seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah ternyata dia pun tidak faham apa itu sun sunnah na'marakallahu Islam kaum muslimin wa ikhwani din rahimani wa rahimakumullah huwa tariqatul lati jaa biha rusul alaihi wassalatu wassalam ini definisi Islam secara umum ya, definisi Islam secara umum yaitu adalah ad-dariqah sebuah jalan ya, metode ya, ataupun cara allati jaa biha rusulu sallallahu alaihi wasallam sebuah jalan yang dibawa oleh mereka para rasul sallallahu alaihi wasallam. Metode ataupun agama yang dibawa oleh siapa? Para rasul sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Maka wa kullur rasul seluruh para rasul mereka datang dengan membawa Islam. Ini harus dimengerti bahwasanya seluruh para nabi dan seluruh para rasul Naam mereka datang ya, membawa Islam. فكل نبي دعا إلى الله وجاء بشريعة من عند الله فذلك هو الإسلام maka setiap nabi ya ikhwah setiap nabi yang menyeru umat ya kembali kepada jalan Allah ya setiap nabi yang berdakwah membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala itulah Islam. Itulah Islam sampai nanti barakallahu fikum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghapus syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ajalin kitabun yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Inhwah, ya. Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, ya, "Likulli ajalin kitabun." Ya. Untuk setiap masa, untuk setiap waktu ada kitab tertentu. Yamhullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus apa-apa yang Allah kehendaki dan Allah akan menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki. Ini kaum muslimin setelah ya, datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka terhapuslah seluruh syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya sebelumnya. Inilah kaum muslimin yang disebut dengan Islam, yang disebut dengan Islam. Syabul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullahu taala wa ghafaralah ketika beliau mendefinisikan Islam beliau mengatakan mashtamala ala syara'i' syara'in din minal umuril qawliyah wal fi'liyah wal i'tiqadiyah Ikhwah, ya, kata saya Yasin rahimahullah taala wa ghafaralah, Islam itu adalah ini manakala Islam tidak disebutkan padanya ya kalimat iman. Ketika disebutkan sendirian, makna Islam adalah sesuatu eh, yang mencakup seluruh syariat-syariat agama yang berupa ucapan-ucapan ya, yang berupa barakallahu fikum na'am ibadah yang sifatnya eh, fi'liyah perbuatan dan juga yang terkait dengan i'tiqadiyah. Inilah yang disebut dengan Islam. Barakallahu fikum. Sudah pahami? Berarti segala sesuatu yang mencakup bagian dari syariat agam, agama. Ini Islam. Adapun sunnah kaum muslimin as-sunnah laha thalathatu ma'anin. Sunnah ya. Kalimat sunnah ini barakallahu fikum memiliki tiga makna. Kalimat sunnah enam ini memiliki tiga makna. Yang mana barakallahu fikum dahulu kaum muslimin bangsa Arab perhatikan dahulu bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sunnah itu adalah ad-dariqah. Jadi kalimat sunnah kaum muslimin digunakan oleh bangsa Arab ya, ketika sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mendefinisikan sunnah dengan mengatakan ad-dariqah, sebuah jal, jalan cara ataupun metode. Sama saja. Apakah jalan tersebut ya, cara tersebut, metode tersebut cara yang baik ataukah yang jelek, ya, yang terpuji ataukah yang tidak terpuji, mereka tetap mengatakan itu adalah sun sunnah. Paham sini, Wah? Ini definisi sunnah secara bahasa digunakan oleh bangsa Arab Ingat sebelum diutusnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ad-dariqah, sebuah metode, sebuah jalan ya, baik itu ya jalan yang jelek ya, metode yang jelek ataukah yang baik ya, yang terpuji ataukah yang tidak terpuji, mereka bangsa Arab mengatakannya sun sunnah. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin, maka tadi sunnah ini memiliki ya, tiga makna. Sunnah memiliki tiga makna yang mana tiga makna ini tidak dimengerti, tidak diilmui, tidak diketahui oleh bangsa Arab kecuali setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini? Apa makna sunnah sebelum diutusnya Rasul? Ya, jalan. Maka sekarang ya, kalau ada hal-hal yang jelek ya, barakallahu yang tidak ada tuntunannya tidak boleh dikatakan sun sunnah. Barakallahu fiikum. Nah, ya. pun setelah diutusnya Rasul, sunnah ini memiliki tiga makna. Bangsa Arab Ya, mereka tidak mengetahui tiga makna tersebut kecuali setelah diutusnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tiga makna tersebut ikhwah? Sudah ada yang tahu? Eh? Apa tiga maknanya? Eh? Lupa? Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, makna yang pertama, al-makna al-awwal. ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه إليه مما لم ينطق به القرآن Ini definisi sunnah yang pertama. Makna yang pertama. Itu apa saja yang diperintahkan ya, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilarang oleh beliau yang itu tidak terdapat di dalam Al-Quran. Wabi kalimatin mukhtasarah ya dengan kalimat yang singkat ya berarti sunnah adalah perintah dan larangannya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terdapat di dalam Al-Quran Ini kaum muslimin Makna yang pertama I'lamu ketahuilah nah, Paham tidak? Apa makna yang pertama? Eh? Perintah dan larangannya Rasul ya, Segala perintah dan larangan Rasul Yang tidak terdapat dalam Al-Quran Ini makna sunnah yang pertama Dalilnya mana kaum muslimin? Dalil definisi yang pertama ini, maka dalilnya adalah sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang datang dari Abu Mas'ud radhiyallahu an qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam in wah. Ini dalil yang menunjukkan ya makna sunnah yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Muslim dalam sahihnya Hadis yang datang dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. qala telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah Ini hadis berbicara ya tentang siapakah yang berhak untuk menjadi ya im imam Rasul bersabda ya, hendaknya yang eh, hendaknya yang mengimami sebuah kaum yang mengimami jamaah muslimin dalam salat jamaah mereka aqra'uhum likitabillah mereka mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya aqra di sini datang dalam hadis yang lain ya hadis yang datang dari Amr bin Salamah radhiyallahu an ya bahwasanya aqra'uhum li kitabillah maksudnya adalah aktsaruum aktsarukum hifdzan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Rasul di sini ya, memberikan wejangan nah bahwasanya yang berhak untuk menjadi imam yaitu seorang muslim hamba Allah yang memiliki ataupun yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini yang pertama, kriteria yang pertama. Sehingga anu fil qira'ati sawa'un fa'a'lamuhum sunnah ya. Apabila dari sisi hafalan ini sama, misalkan yang di sini walhamdulillah ya, yang hafal 20 juz banyak banget. Nah, ya ya. Alhamdulillah 20 juz ya. Juz Al-Qur'an, bukan juz melon, bukan juz ini, nah. Nah, ya. Nah, misalkan banyak di sini barakallahu fikum ya banyak terdapat di antara antum yang memiliki hafalan 20 juz ya 25 juz masyaAllah alhamdulillah nah alal khair ya. maka kata Rasul di bisunnah pilih di antara mereka yang paling mengerti dengan sun sunnah Berkata Imam adz rahimahullah taala wa ketika beliau mensyarah hadis ini apa itu maksudnya Fa'alamuhum bis sunnah kata beliau rahimahullah ay bil ahadis ay bil ahadis pilih di antara mereka yang paling faham yang paling faqih dalam perkara hadis paham sini ikhwah nah dalilnya ini ini dalil yang menunjukkan makna yang pertama bahwasanya sunnah itu adalah apa? Perintah dan larangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Makna yang kedua, makna yang kedua, ia bermakna al-mustahab. Ya, bermakna al-mustahab. Ini khuah dan inilah ya, definisi sunnah ya, yang dibawakan oleh para usuliyun. Ya, mustahab itu apa? Ma yuthabu fa'iluhu imdithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya, bahasa kepenake ya, dilakoni angsal pahala, mboten dilakoni mboten nopo nopo. Ini makna yang kedua. Sudah pahami? Mustahab. Mustahab. Ini wah, berarti sunnah ini memiliki beberapa makna. Nah, dalilnya mana kaum muslimin? Dalil makna yang kedua ini sebuah hadis yang datang dari Imam eh, hadis yang diriwatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya hadis yang diriwatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr dari dari Abdullah bin Umar dari babaknya nah kala beliau berkata as-sunnatu ay ayyakhdasilal rajulu idza arada ay yukhrima. Ini dalilnya kaum muslimin. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an memakai kalimat sunnah. Dia mengatakan minas sunnah termasuk perkara sunnah ya. Hendaknya seorang ya mandi terlebih dahulu Ya, ketika berniat mau ih ihrom, Ya, kata beliau termasuk sun sunnah. Disuruh apa? Mandi terlebih dahulu ketika seorang hendak memulai ih ihrom Apa makna sunnah di sini? Mustahab. Mustahab. Nah, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga kaum muslimin barakallahu fikum ma tashtamilu alaihi syariah. Ini makna sunnah yang ketiga. Ma tashtamilu alaihi syariah ya. Perkara-perkara yang itu merupakan bagian dari syariat. Ya. Wah, eh, mana yang ketiga? Eh, perkara-perkara eh, ya, ataupun sesuatu yang itu merupakan bagian dari syari syariat. Kita katakan sunnah bisa jadi maknanya itu adalah syari syariat. Kaum muslimin wa ikhwani fi din rahimakumullah. Datang riwayat dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah pada suatu ketika beliau mengima eh, beliau uh, salat jenazah ya. ketika beliau salat jenazah beliau membaca Al-Qur'an dengan dijaharkan. Ya. Beliau membaca apa? Surat Al-Fatihah dengan dike, dikeraskan. Ya, padahal yang namanya salat jenazah bahasanya dipelankan, disirikan apa dikeraskan? pernah suatu ketika beliau membaca surat Al-Fatihah ya, ketika beliau mensolat di jenazah dan dijaharkan bacaan surat Al-Fatihahnya. Ketika setelah selesai beliau mengatakan liya'lamu annaha sunnah. Kata beliau radhiyallahu an liya'lamu annaha sunnah agar kalian mengetahui bahwasanya membaca surat Al-Fatihah dalam sholat jenazah hukumnya adalah sun sunnah. Memakai dengan kalimat sun sunnah. Apakah sunnah di sini kaum muslimin maknanya mustahab? orang Barakallahu jelas ya. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan la salata illa bi Fatihatil kitab maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala ya dalam kitabnya Nam Syarah Usul min Usul Fikih beliau mengatakan makna sunnah dalam hadis ini ya tadi maknanya adalah wa wajib. Karena baca surat Al-Fatihah dalam salat hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Kaum muslimin wa ikhwani fi din wa imani wa rahimakumullah. Tadi makna yang ketiga maknanya apa? Ya, suatu yang itu merupakan bagian dari syariat. Nah, dalilnya ya kaum muslimin ikhwani fid din imani wa rahimakumullah. Berarti kalau dikatakan syariat yang mencakup perintah-perintah ya, mencakup larangan-larangan, ya, mencakup ibadah na'am i'tiqadiyah ya, dan sebagainya. Dalil makna yang ketiga ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam sahihnya dari sahabat Musa bin Salamah, afan dari enam dari Musa bin Salamah Al-Hudali. Qala beliau berkata, "Qultu li Ibni Abbas" ya. ya. kata Musa bin Salamah ya. Beliau berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Kaifa usalli idza ataitu Makkah? Beliau bertanya, "Kaifa usalli?" Ya. "Kaifa usalli idza ataitu Makkah?" Wahai Ibnu Abbas, ya, bagaimana caranya aku salat? Ya, ketika aku sudah sampai ya ke Mekah, walam usalli ma'al imam dan aku tidak salat bersama im, imam. Kata Salamah ya, ya karena Musa bin Salamah tadi bertanya kepada Ibnu Abbas, ya wahai Ibnu Abbas, ya, bagaimana caranya aku sholat ya, ketika aku sudah sampai ke Mekah? Ya. Ini sholatnya orang-orang eh, para musa, para musafir. Tanya, ketika aku sampai di Mekah dan aku tidak ber, uh, tidak sholat bersama imam yang mukim, bagaimana caranya aku sholat? Paham sini kah? Paham pertanyaannya? Ini terkait dengan tata cara sholatnya para Musa musafir nalikane sholat pimpekan boten kali im imam. Paham? Ibnu Abbas menjawab, qala rakngataini. Sholatlah dua rakaat. Disuruh untuk apa? Mengkosor. Yang empat rakaat, yang duhur menjadi dua rakaat. Ya, yang ashar menjadi dua rakaat. Yang maghrib? Eh, di kosor? Yang subuh? Duh, subuh tuh kosor ya sholat. <laughs> ya, yang diperingkas itu yang empat rokat. ya. Sudah menjawab? Ya, ini tilka sunnatu Abil Qasim. Ya, kamu cukup sholat dua rokat itu adalah sunnahnya Abul Qasim. Siapa Abul Qasim di sini, ikhwah? Rasul Rasulullah. Itu adalah ini ada kalimat sunnah. Ya, itu adalah sunnahnya Abdul Qasim beliau ah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna sunnah dalam athar ini, ikhwah? Apa makna sunnah dalam athar ini? Hah? Barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wa ghafara ya, ketika beliau menyebutkan asar ini dalam kitab beliau Syarhul Mumti' beliau mengatakan al muradu bisunnah huna asy-syari'ah. yang dimaksud dengan ya kalimat sunnah di sini maknanya adalah asy-syari'ah. maka ini kaum muslimin wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah tiga makna sunnah yang ini tidak diketahui oleh bangsa Arab kecuali setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, panjenengan ngertos e insyaallah mbek sane iki nggih. Padahal Rasulullah utusnya ratusan tahun yang lalu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada berapa makna tadi? Tiga makna. Apa yang pertama? Ya, sabar. Satu hari lagi pulang Insyaallah. Sabar. Eh. <laughs> Eh. Apa yang pertama? Ya. Yang kedua mustahab. Arkam yang ketiga eh syariat. Na'am barakallahu fiikum. Semoga ya bisa bermanfaat. Nah, nah. Qul muslimin wa ikhwani fi din man wa rahimakumullah. Naam. Kita tambahkan faedah. Faedah yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Juga faedah naam ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullahu jami'an bahwasanya ya mereka para mutaqaddimun para ulama di zaman dahulu ya, para ulama di zaman dahulu para mutaqaddimun ya ketika mereka ya mengatakan ya, ya, kalimat sunnah istilah sunnah ya dipakai oleh mereka para mutaqaddimun maknanya yaitu adalah syari syariat Para jadi kalau anda mungkin membaca ya, kitab-kitabnya para mutaqaddimun, para ulama-ulama di zaman dahulu yang hidupnya di zaman dahulu, ya. Ketika mereka mengatakan ini sunnah, ini sunnah, maka maknanya adalah syari syariat. Sebagaimana ya, para mutaqaddimun ketika menggunakan kalimat makruh. Ya, ini hati-hati, ya. Ketika kita menjumpai para mutaqaddim mengatakan ini makruh. Ya, indi hadza hukmuhu makruh. Ini hukumnya adalah makruh menurut madhabku. Ingat terkadang makna makruh di situ maknanya adalah ya har haram. Paham ini ikhwah? Sudah pahami? Barakallahu. Ini faedah eh, disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dan Syekhul Islam rahimahullah taala wa ghafarana. Oh muslimin wa ikhwani fid din wa imani wa rahimakumullah alhamdulillah. Kita secara singkat ya na'am telah mengetahui makna dari as-sunnah. Dengan makna tadi saja kaum muslimin setelah kita mengetahui makna sunnah tadi, na'am kita insyaallah na'am langsung bisa memahami dan mengerti bahwasanya kedudukan sunnah di dalam Islam itu teramat muli mulia. Nah, ومسلمين وإخواني في imani wa rahimakum Allah wa barakallahu fikum. Beliau al-alamah Asyishai Nasiruddin Albani rahimahullah Beliau pernah memberikan muhadarah ya. Beliau pernah memberikan muhadarah Di kota Doha Mana itu Doha? Eh? Doha Ibu kota negeri Qatar Kalau tidak salah ya benar Ya Asimatu Qatar insyaAllah Nah dalam muhadarah tersebut beliau menjelaskan tadi manzilatus sunnah kedudukan sunnah di dalam Islam. Yang mana di antara apa yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, "Ta'lamuna jami'an, wahai kaum muslimin." Ya. Kalian telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan ra rasulnya. Allah pilih beliau Nabi kita Muhammad menjadi nabi dan rasul dan juga Allah turunkan padanya kitabullah Al-Qur'an. Yang mana? Dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Ini ikhwah. Allah tabaraka wa taala berfirman memerintahkan kepada nabinya nabi kita Muhammad dalam ayat ini agar beliau menyampaikan Al-Qur'an kepada umatnya kepada umatnya. Maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an dari eh, dari ayat-ayatnya, lafadz-lafadznya, huruf-hurufnya semuanya sudah disampaikan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Paham di sini? Semuanya telah disampaikan. Naam. Sehingga dari sini beliau ya Sayyidah ya, Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan barang siapa yang bercerita kepada kalian ya, barang siapa yang berkata kepada kalian bahwasanya dia Muhammad telah menyembunyikan sedikit saja ya, sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya sungguh dia telah ya berdusta dengan kedustaan yang teramat besar ini khwah maka di sini kaum muslimin celakanya ataupun bahayanya mereka alul bidah wal ahwa nah, seolah-olah mereka menuduh ya, rasul ini masih menyembunyikan syari syariat kaum muslimin wa ikhwani fi din rahimakumullah Al-Quran telah dijelaskan oleh Rasul dan telah disampaikan lengkap dan lengkap. Ini, ini yang pertama. Yang kedua, juga Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk eh, untuk menjelaskan kepada umat manusia makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. al Paham ya? Jelaskan, ya. Karena terkadang dalam Al-Quran ikhwah datang ayat ya yang sifatnya masih mujmal, masih global. Terkadang di dalam Al-Quran datang ayat yang sifatnya masih um, umum. Datanglah sunnah memperinci ya yang umum, nam menjelaskan yang masih muj, mujmal, yang masih global. Contoh ini pentingnya sunnah. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman wasariku wasariqatu faqta'u aydihima ya wasariku wasariqatu faqta'u aydihima ini contoh ayat yang masih mujmal kalau tidak ada sunnah ya. gimana ikhwah Allah tabaraka wa taala berfirman potonglah laki-laki yang mencuri wanita yang mencuri potong tangan mereka ini mutlak. Pokoknya sing nyolong, mencuri, ya, dipot, dipotong. Kan nggak dijelaskan, ya. Batasan-batasannya tidak dijelaskan dalam ayat terse tersebut. Datang ayat, potonglah tangan mereka-mereka yang mencur, mencuri. Ini khuah. Maka datanglah sunnah mengikat yang masih mutlak ya, ya menjelaskan yang masih mujmal datanglah sunnah Rasul bersabda la qudi'a illa fi rub'i dinarin fasa'idan tidak dipotong kecuali bagi yang sudah mencuri seperempat dinar atau leb, lebih oh berarti eh, kalau yang terkena hukuman potong tangan itu kalau mencuri minimalnya berapa seperempat dinar atau le, lebih di bawah seperempat dinar ya, naam belum mendapatkan hukuman potong tangan tapi ya janganlah urung seperempat dinar rike, ora apa-apa dosa berdos berdosa barakallahu fiikum naam paham ikhwah yang menjelaskan mana tadi Quran apa sunnah sunnah barakallahu fiikum juga contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat An-Nisa ayat yang sering kita dengar perintah ataupun ayat tayammum. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Famsahu biwujud eh, biwujuhikum wa aydiyakum." Usaplah wajah-wajah mereka dan tangan-tangan mereka. Ini dalam tayamum disuruh ya untuk mengusap wajah dan mengusap tang kedua tangan. Ya, kalau kita hanya fahami dari ayat ini kok berarti nanti yang diusap dari ujung jari sampai seperti kita buat, utuh. Mau seperti itu? Ternyata datanglah sunnah menjelaskan ya. Kaifiyah tata cara seorang muslim bertayam bertayam. Apa maksudnya tangan di situ? Naam at-tayammum darbatan lil wajhi wa kaffaini. Tayammum itu naam eh, satu pukulan untuk wajah dan dua telapak tangan. Berarti tangan yang dimaksud adalah telapak tangan. Paham di sini, ikhwah? Barakallahu fikum. Contoh yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang juga sering kita dengar. Ya. Alladzina amanu wa lam ya, yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini ikhwah contoh, ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Mereka lah ya, orang-orang yang mendapat ya penjagaan, orang ya. orang-orang yang mendapatkan keamanan, ya. dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petun, petunjuk. Siapa yang akan mendapatkan keamanan ikhwah dalam ayat ini? Siapakah yang akan mendapatkan petunjuk dalam ayat ini? orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedol zalim. Yang namanya zalim kalau dipahami secara umum mencakup semua bentuk zal zalim. Jenengan ngerasani tanggane zalim napa mboten? Masuk. Wallah alam, ya ya. Nah, maning perkara ngerasani. ngucara ngucara kadang-kadang tiang niku gampang banget ngerasan ghibah hati di kaum muslimin ketika puasa ya, dari perbuatan ghibah. Ya, Syekh Fauzan hafizallahu taala warah dalam kitabnya dalam kitabnya Naam beliau mengatakan indal jumhur orang yang berhibah ini barakallahu fikum puasanya sah secara maknawi eh batal secara maknawi ya dia sah puasanya tapi mendapatkan dos dosa dibawakan riwayat dua orang wanita yang ketika berpuasa hampir saja mau meninggal dunia karena saking tidak kuatnya disuruh muntah oleh Rasul ternyata muntah hanya isinya apa darah nanah kata Rasul ini dikarenakan hibah paham ini ikhwah barakallahu fiikum nam ini ikhwah kalau dipahami zalim secara umum siapa di antara kita yang tidak zal tidak zalim ya ya ya mau sing yang tani ya lagi meteramban ya dolim ya, rambani patir itu nah misalkan kulo tiang tanya ya be ya orang barakallahu fikum jahil sendal teman tumetaken ini salah umum orang barakallahu fikum tapi naam sehingga dari ayat ini wah para sahabat pun ya padahal mereka sahabat nih wah orang yang ya bersih hatinya orang yang dalam ilmunya mereka merasa berat dengan ayat ini mereka bertanya ya Rasulullah ya Wahai Rasulullah, ayuna lam yalbisu imanahu bidzulmin? Ya, mana di antara kita wahai Rasul yang ya yang bisa tidak mencampurkan keimanan dengan kedol, kedzaliman kayak kani orang anak, mboten sakit. Setitik ya, sedikit ataukah banyak pasti di antara kita terjerumus dalam dol, talim sadar ataukah ti, tidak. Nah, maka dijelaskan Rasul laisa bidzalik innama huwa syirk yang dimaksud dolim dalam ayat itu adalah kesirikan. Senang boten? Oh iya. <laughs> Semoga tidak terjemus dalam gedon gedonima. Ini kuah. Inilah fungsi sun sunnah. Saya paham di sini? Barakallahu fiikum. Kau muslimin wa ikhwani fi din wa imani wa rahimakumullah. Maka tidak ada jalan kau muslimin. Ya, tidak ada metode, ya, tidak ada cara, tidak ada jalan untuk Eh, kita eh, bisa memahami Al-Qur'an dengan benar ya memahami Quran dengan dengan sahih dengan sempurna kecuali dengan diiringi kita memahami sun sunnah Kau muslimin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah tapi ternyata ya walaupun kita sedikit sudah mengetahui ternyata ya kedudukan sunnah di dalam Islam itu teramat mulia di sana sebagian kaum muslimin barakallahu fikum na'am dan ini telah diisyarahkan telah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di akhir zaman ada sekelompok orang yang mereka hanya mencukupkan dirinya dengan Al-Quran dan tidak mau mengambil sun sunnah. Paham sini? Ya, ternyata ada. Orang-orang yang tidak mau mengamalkan sunnah, ya, tidak ya, mau mengambilnya, mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran semata. Toyib, kita jawab, enam. kalau memang seperti itu sudah amalkan ayat-ayat tadi, bisa benda. Amalkan, amalkan ayat-ayat tadi yang mencuri, mau benda. Ya, nyolong bawang merah, jadi potong. <laughs> Ya, kalau tidak mau mengambil sun, sunnah. Ya, barakallahu fikum, enam. Oh muslimin, dalam sebuah hadis, ya, nah, dan hadis ya, Rasul menyampaikan nanti ada seorang ya, dikatakan padanya ini loh sunnahnya Rasul, ya, ini loh perintah-perintahnya Rasul, ini loh larang-larangan Rasul. Ya, orang tadi dengan enaknya menjawab nyong orang ngerti la adri aku ndak tahu kalau itu terdapat dalam Al-Quran aku ambil dan aku ikuti salah ya jawabannya enteng ya, tapi nanti akibatnya ber, berat. Kalau itu terdapat dalam Al-Quran, ittaba'na, aku ikuti. Nah, insyaAllah. Alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, ma wajadna fi haraman haramah. Kalau kita menjumpai sesuatu itu diharamkan di dalam Al-Quran, baru kita haramkan. InsyaAllah ya. Kalau kita jumpai sesuatu tadi diharamkan dalam Al-Quran, baru kita haramkan. Kalau belum terdapat dalam Al-Quran, ya tidak kita haram, haramkan. Masya Allah. Fal'iyadubillah. Nas'allaha sanama. Naam. Ala wa inni utitul Qur'ana wa mislahu. Ini khuah dengan tegas Rasul menyebutkan ala ketahuilah. Inni utitul Qur'an, aku telah diberi Al-Qur'an wa mislahu dan yang semisal dengan Al-Qur'an apa itu ikhwah sunnah ya sun sunnah maka kaum muslimin jangan mencukupkan diri hanya dengan Al-Qur'an semata dan kita melempar membuang sun sunnah akhiran di sana ada sebuah riwayat ya, yang datang dari Ibnu eh, eh, yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini sebagai akhir dari perjumpaan kita ikhwah anna imra'atan ada seorang ya datang ada seorang wanita datang menemui siapa Ibnu Mas'ud faqalat lahu wanita tersebut berkata anta alladhi taqul la'anallahu namisati wal mutanammisati wal washimat al hadis datang seorang wanita ya menemui siapa Ibnu Mas'ud dan tanya wahai Ibnu Mas'ud engkaukah yang mengatakan ini bahwasanya Allah itu telah melaknat an-namisat. An-namisat ini berarti orang yang mencabut alis. Wal mudanammisat yang meminta, yang memin minta. Wal washimat eh, ini kaitannya dengan yang ber, yang meminta ditato dan yang mentato ini hadis. Hadis yang eh, yang meriatkan siapa? Ibnu Mas'ud. Maka wanita ditanya, engkaukah yang mengatakan hadis tersebut? Nah, paham maksudnya? Nah. Qala beliau menjawab, "Na'am, benar. Aku yang meriwayatkan hadis tersebut. Aku yang mengatakannya." Qalat, ya, wanita tadi menjawab, ya. Bahasa orang kepenake rengkel, ya. Fa inni qara'tu kitab Allah min awalihi ila akhirih. Sungguh ya, aku telah membaca Kitab Allah. Eh, sungguh aku telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Masya Allah. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Akhir kata dia. Saya telah membaca Al-Quran dari awal dari eh, sampai yang terakhir. Ya. Mungkin sambil itu mat-matna juga ya. doanya sebentar membaca. Ya. Satu malam khatam. Bukan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya falam ajid ma fihi eh, fihi ma tahkul. aku tidak mendapati aku tidak menjumpai dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir apa yang engkau katakan paham iya yeah. faqala laha maka Ibnu Mas'ud menjawab In kunti qara'dihi wajaddihi. lo engkau membaca Al-Quran, benar-benar membaca Al-Quran, membacanya dengan benar, mentadaburinya, ya. Naam juga memahaminya sebagaimana pemahaman para sahabat. Sungguh engkau akan mendapatkan apa yang aku katakan. Paham? Nah, Ama qara'ti? Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul perintah-perintahnya. Ya, ambillah kata Allah. Ya. Segala sesuatu yang dibawa, yang diperintahkan oleh Rasul, kata Allah, ambil, amalkan. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul, tinggal, tinggalkan. Qalat bala. Wanita tadi kembali menjawab, iya tentu, nyong sering masa ayat kue, bolak-balik, ayat itu saya baca. Nah, Qala maka Ibnu Mas'ud kembali menjawab, qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wis ngerko memang wis maca ayat kuwe nyung men ngrungu Rasul ngendika la'anallahu namisad wal mutanammisad wal wasyimat ila akhir hadis paham sih ikhwah berarti perlunya adanya sun sunnah ini tadi dari mana wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fang ba'dahu. Maka kaum muslimin, jangan kita lemparkan sunnah di belakang pundak-pundak ataupun punggung-punggung kita. Sebenarnya ada beberapa riwayat ya, yang akan kita bahasakan fikum tentang bagaimana natijah hasil akhir yang buruk ya, yang didapatkan oleh mereka para pencela-pencela sunnah ya, pencela-pencela sunnah riwayat yang sahih kisah yang sahih tapi dikarenakan waktu yang sudah tidak mengizinkan, nah insyaallah semoga barakallahu fikum. Nah, eh, antum bisa mendapatkan dari yang senangnya. Nah, di sana banyak riwayat ikhwah, banyak kisah ya, terjadi di dunia, ya, terjadi di dunia. Nah, ini bukan cerita fiksi, bukan dongeng seribu satu malam, ya. Kisah nyata bagaimana yang didapatkan oleh mereka orang-orang yang mencela sunnah. Barakallahu fikum. Nah, Mungkin ikhwan ibn rahimani wa rahimakumullah ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang di hari ini. Barakallahu fikum ya perlu antum ketahui anak baru pertama kali ngisi di masjid ini ya barangkali terdapat ya kesalahan di dalam kita menjelaskan barakallahu fikum kesalahan di dalam kita menyampaikan dan sebagainya sekali lagi kita adalah manusia yang lemah ya yang masih membutuhkan bimbingan ilmu agama Barakallahu fikum insyaallah kita pun senantiasa bersemangat untuk memperbaiki dan menambah ilmu agama. Dan kita pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.